Tidak boleh. Kalau dia bukan ulama, tidak boleh dikatakan ulama. Karena itu talbisul haq bil batil. Campur aduk antara hak dan batil. Nah, bukan ulama. Maaf-maaf saja siapa tokoh teroris yang sekarang? Usama bin Laden seorang sarjana ekonomi sarjana ekonomi, kemudian berangkat ke Afghanistan ingin jihad. Ya, belum selesai belajar agamanya. Belum selesai belajar agama. Tidak berhak berposisi sebagai mufti yang menyerukan jihad berfatwa sekarang jihad sekarang serang sana sekarang serang sini tidak boleh lebih tepatnya diberi nama Arwaibidah apa itu ruwai bidah? Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Baina yaday as sa'a sanawatun khadda'at." Menjelang hari kiamat nanti ada tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, pemutar balikan fakta. Yusaddaq fiha al-kadhib wa yukadzdzab fiha as-sadiq. Seorang yang pendusta dinyatakan sebagai orang yang jujur. Seorang yang jujur dicap sebagai pendusta. Yutamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Seorang pengkhianat dinyatakan pengemban amanah. Seorang yang pengemban amanah benar-benar pembawa ilmu, penasehat umat. Dinyatakan ini adalah pengkhianat. Wa yakthuru fiha ar-ruwaidillah dan di masa atau tahun-tahun yang penuh di budaya itu bermunculan Ruwaibidho. Sahabat bertanya, "Wa man Ruwaibidho? Siapa itu Ruwaibidho ya Rasul?" Kala ar rajul tafid yatakallam fi amril 'ammah. Seorang yang dungu sok berbicara tentang urusan umat. Usaha bin Laden dijelaskan oleh Syekh bin Baz Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Rabi dan Syekh Mubil. Dia adalah seorang yang jahil, tidak berilmu, tidak boleh berfatwa. Ya, ya. Begitu juga di Indonesia. Siapa di Indonesia? Abu Bakar Basir. Maaf, maaf saja, baca Quran nggak bisa. Dengan benar nggak bisa apalagi dia baru berposisi sebagai pimpinan sebuah jamaah. Maaf-maaf saja, dia telah merusak nama haru jihad, merusak nama haru Islam. Barakallahu fikum. Jadi tidak boleh diberi nama ulama. Siapa? Diberi nama siapa? Khawarij kalau kita untuk soal Yesus itu juga masih berokat kalau harus jadi hmm. ulamanya itu tidak boleh. Tidak boleh. Pak. ulama yang sebenarnya adalah yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah fatwanya, ilmunya, sikapnya, akhlaknya di atas Al-Quran dan Sunnah. Sudah saya sebutkan di dalam buku e, mereka adalah teroris kategori syarat-syarat seorang dinyatakan sebagai ulama. Saya nukilkan di situ pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala.